Sunnah yang sering ditafsirkan adalah jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunnah yang juga ditafsirkan sebagai satu kebiasaan, satu ajaran. Maka kalau dikatakan sunnah Rasulullah adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, maka tentunya maknanya aam, maknanya lebih umum daripada sunnah dengan makna fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan itu yang kita maksud. Tetapi sunnah yang kita maksud adalah dengan makna ajaran Rasulullah SAW, jalan Rasulullah SAW. Dan itu yang dimaksud dalam beberapa hadis-hadis ketika dikatakan alaikum bis sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Tentunya bukan hanya yang hukumnya sunnah, tetapi semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para ahlul hadis nasirkan makna sunnah adalah ma usira anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqrir wa wasf sifah semuanya kalau dari Rasulullah SAW dikatakan dengan sunnah artinya diriwayatkan dari Nabi dari ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan atau takrir persetujuan-persetujuan atau juga termasuk di dalamnya wasaf, gambaran bagaimana Rasulullah SAW. Dan itu lebih umum lagi. Tetapi barakallahu fikum Allah taala alam. As-sunnah yang dimaksud dengan alaikum bisunnati adalah ajaran beliau. Adapun yang tadi am, lebih umum lagi. Masih termasuk di dalamnya sifat-sifat yang sebagiannya jibiliyah bukan sesuatu yang harus kita menyerupainya. Seperti pada perkara-perkara sifat Rasulullah SAW. Kulitnya begini, matanya begitu, rambutnya demikian. Nah, sehingga barakallahu fiikum bukan yang ini, bukan yang itu. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah yang akan kita bahas adalah sunnah dengan makna ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bih aw bihima lan tadillu. Aku tinggalkan dua perkara. Yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah was sunnati. Wa fi riwayat Kitabullah fihi hudan wa nur. Kemudian diterangkan tentang masalah kita. Setelah itu wa'itrati dan keluargaku. Ikhwanifiddin a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Liuta'a biidznillah untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Allah perintahkan bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak ayat Al-Quran yang menyatakan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam merupakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam uswah hasanah Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta yang mengatakannya bahwa laqad kana lakum sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di samping mentaatinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meneladaninya. Mentaatinya, meneladaninya. Demikian pula Ikhwani din a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya, kita diperintahkan untuk memuliakan sunnah Rasulullah, memuliakan Rasulullah dan memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah. Setelah dibahas kajian tentang tauhid. La ilaha illallah. Yang tentunya konsekuensinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka syahadat yang kedua Muhammad dan Rasulullah memiliki pula konsekuensi-konsekuensi. Mentaatinya juga meneladaninya juga memuliakannya, menghormatinya. yakni mengimaninya, bahwa beliau adalah betul-betul rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga ucapan Rasulullah SAW hadis-hadis merupakan wahyu. Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu melainkan wahyun yuha. Tapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam berbicara, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya, mengawasinya, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, maha melihat. Sehingga kalau ada satu kalimat yang terucap dari Rasulullah SAW dia tentamakan agama kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak setuju dengannya Allah tidak akan diam Allah akan turunkan peringatan Allah akan tegur beliau bahkan Allah ancam dengan kalimat walau taqwal alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin kalau dia berani berdusta atas nama Aku, kata Allah. Aku ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya. Dan ancaman ini, barakallahu fikum, justru menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur, terpercaya, tidak berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sampai selesai syariat, sampai Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti dakwah Rasulullah SAW sampai tuntas sempurna, lengkap. Maka ikhwan ibn azakumullah. Kalimat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan dia tidak mungkin berdusta. Kalau dia berdusta akan aku bunuh dia. Maka ketika kita menerima sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW maka kalau itu berupa berita-berita harus kita imani, harus kita percaya. Kalau berupa perintah-perintah harus kita ikuti. Kalau berupa larangan-larangan kita harus meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini barakallahu fikum konsekuensi dari ucapan tadi bahwa ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibahas dalam usul fiqh dalam usul fiqh bahwasanya yang namanya al-amr yaqtadil wujub. Sedangkan larangan yaqtadil tahrim. Yang namanya perintah konsekuensinya menunjukkan wajib. Sedangkan yang namanya larangan menunjukkan haram. Ini hukum asal. Memang bisa keluar dari hukum asalnya dengan dalil-dalil lain. Dengan dalil-dalil yang lain. Tetapi kalau tidak ada dalil lain yang menurunkannya dari kewajiban maka dia tetap wajib. Kalau nggak ada dalil lain yang menurunkannya dari haram kepada makruh maka dia tetap haram. Semestinya demikianlah kita berpegang dengan sunnah. Jangan anggap enteng masalah sunnah, jangan pula dibedakan. Itu kan dalam Quran, dalam hadis beda. Ini ucapan Allah itu ucapan Allah. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan. Yani Al-Qur'an. Sedangkan ucapan Rasulullah SAW Allah katakan la yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan itulah hikmah. Itulah ucapan Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala mensetujuinya, mendukungnya. Yang Allah katakan ati Allah wa ati rasul, taatilah dia. Maka ikhwan Allah jangan berkata tapi di Quran tidak ada. Jangan berkata seperti itu. Ketika ada yang berkata kepada beberapa sahabat, aku tidak mendapatinya dalam Al-Quran. Larangan untuk mencabut bulu alis, larangan untuk tato dan sebagainya. Dikatakan, lam tudakikan nawar. Engkau belum teliti mencarinya. Ada. Aku sudah baca. Min khilafin ila khilaf. Dari mulai sini, dari mulai sampul belakang sampai sampul depan. Tidak ada. Ada. Kalau engkau teliti, ada. Di mana? Bukankah di dalamnya ada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kamu baca? Apa yang dibawa Rasul pada kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini khonibin azakumullah cerdas cerdasnya para sahabat. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Ada dalam Al-Qur'an. Karena Allah katakan apa yang dibawa oleh beliau ambillah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat annam nasat wal mutanam nasat. Al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang minta dicabut. Jadi yang mencabutnya dan yang dicabutnya. Yang mentato dan yang ditatonya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah di. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama. Dan ini tentunya karena din ini adalah dinur rahmah maka tentunya sunnahnya adalah sunnah yang indah. Sunnah yang penuh rahmat. Sunnah yang lengkap sempurna. Sunnah siapa yang berpegang dengannya dia akan mulia. Siapa yang menjauh daripadanya dia akan rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba dan kalian sudah ridho atau mengambil ekor-ekor sapi dan ridho dengan perkebunan-perkebunan, meninggalkan jihad, perjuangan dalam dakwah, maka Allah akan menimpakan pada kalian zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan. Hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Khonifidin azakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana musibah sebagai balasan orang yang meninggalkan agama. Yang sudah berjual beli dengan cara riba. Yang sudah tertimpa dengan hubbud dunia, hanya mementingkan zara wal baqar dalam satu makna, dalam satu tafsir atau satu syarah. Bahwa makna akhadtum adab al baqar adalah peternakan. Sedangkan zara perkebunan. Kalian sudah ridho dengan ternak dan kebun-kebun kalian. Meninggalkan jihad. Memperjuangkan agama Allah. Meninggalkan jihad. Memperjuangkan din. Maka Allah akan timpakan pada kalian dullan. Kehinaan, kerendahan. Layan zi'uhu. Gak akan dicabut. Sampai kalian kembali kepada agama Allah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesuatu yang jelas. Apa penyebabnya dan apa obatnya. Kenapa kok umat Islam direndahkan, diinjak-injak, diremehkan, dilecehkan. Bahkan sampai kemudian dibantai. Penyebabnya adalah kalian dalam keadaan meninggalkan agama kalian. Sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Sudah tidak peduli dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak peduli dengan riba. Dan sudah mementingkan dunia. Dan meninggalkan jihad. Meninggalkan perjuangan. Memperjuangkan agama Allah. Yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. dan juga Ibn Qayyim rahimahullah. Di dalam Zadul Ma'ad Menukilkan juga ucapan Syekhul Islam. Bahwa yang namanya jihad ada dua. Ada jihad bisayfin wasinan. Dengan pedang dan tombak. Ini perang. Fisabilillah. Melawan orang-orang kafir harbi. Yang memusuhi kaum muslimin. Yang menentang. Yang menghalangi dakwah kaum muslimin. Yang kedua. Jihad bil hujjati wal bayan. Jihad dengan hujjah wal bayan. Dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan. Kalau kalian tarattumul jihad, kalau kalian meninggalkan jihad ini, maka sallatallah alaikum dullan. Kalau datang perintah berperang, datang kemudian waktunya, yang diwajibkan untuk berperang dia tidak mau berperang, akibatnya zulm. Kalaupun belum ada perintah tersebut atau belum ada situasi yang mewajibkan perang, tetap ada kewajiban jihad bil hujjati wal bayan. Dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan bayan, dengan keterangan-keterangan, dengan ilmu, dengan kalau Allah kalau Rasul. Secara makna, Syekhul Islam yang dinukil Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, secara maknanya, karena musuh itu dua. Ada musuh yang memerangi dari luar kepada kalian, makanya dilawan bisa fiwasina dengan pedang dan tombak. Dan ada musuh dari dalam yang mengkaburkan pemahaman yang menyimpangkan jalan-jalan kaum muslimin dari jalan sunnah kepada jalan sesat. Maka mereka ini juga diperangi dengan hujjah wal bayah. Dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan. Maka barakallahu fikum. Mereka-mereka yang diam dari kemunkaran. Diam dari kebidahan, diam dari kesesatan. Tidak memperingatkan kepada umat bahaya kesesatan Syiah, kesesatan Khawarij, kesesatan mereka-mereka menyimpang dari sunnah, maka orang ini pun naudzubillah. Kelompok ini pun sallallahu alaihi dzullah akan tertimpa ancaman yang sama. Akan tertimpa kehinaan. Ini penyebabnya. Kenapa mereka tertimpa zul, wahawan, kehinaan, kerendahan, karena meninggalkan agama. Maka obatnya kata Nabi la zi'uhu. Kerendahan tadi, kehinaan tadi tidak akan dicabut kembali. Hatta tarji'u ila didikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tarji'u ila didikum. Kembali kepada agama. Tentunya agama yang dimaksud adalah ajaran Islam itu sendiri. Ajaran yang ajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ketika dikatakan Islam, maka jangan lupa Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. Kalau bukan ajaran Rasulullah itu bukan Islam. Kalau bukan yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam maka itu bukan Islam. Malah ya ariful Badriun, laisa minad din. Apa yang nggak dikenali oleh para sahabat maka itu bukan agama. Maka barakallahu fikum tarji'u ila dikum adalah tarji'u ila al-ilm sunnah ilmu sunnah tarji' ila tauhid kembali kepada tauhid kembali kepada semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Yahudi, tentang Nasrani dengan kalimat yang sama. Sebagaimana Allah katakan kepada kaum muslimin. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau ahlul kitab itu mau beriman dan bertakwa, kami akan hapuskan dosa-dosa dosa-dosa mereka dan kejelekan-kejelekan mereka. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam jannah, surga yang penuh nikmat. Walau annahum aqamut Taurat, kalau mereka mau menegakkan Taurat, mau menegakkan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim dan apa yang diturunkan pada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan dari rezeki yang Allah berikan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma Di antara mereka ada yang muqtasid, ada yang pas-pasan. Di antara mereka ada yang jelek amalan-amalan mereka. Ini khonimidina azakumullah. Allah katakan pula kepada kaum muslimin, Lawanna ahlal qura amanu attaqaw. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا kalau saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi walakin kadzabu tapi sayang sekali mereka mendustakan maka semua generasi demi generasi, kaum demi kaum yang diutus oleh Allah Rasul pada mereka. Kemudian mereka kadzabu, mereka menentangnya, mereka meninggalkan ajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka di dunia dan juga mereka akan diadab di akhirat. yang Maka jalan keluar satu-satunya bagi umat Islam untuk kembali kepada kejayaannya, untuk mendapatkan kembali kemuliaannya kembali kepada sunnah yang indah, yang sempurna, yang lengkap. Enggak kurang apapun. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah. Sudah sempurna, sudah kamilah. Maka apapun bentuk-bentuk ajaran baru di atas namakan Islam, Berarti dia menuduh bahwa agama ini kurang sempurna, ajaran Nabi kurang sempurna, dan ini kurang aja terhadap agama. Dan wajar kalau kemudian Allah timpakan pada mereka zul, muhawan, Allah timpakan kekalahan, keredahan. Harus kita tegas menyatakan bahwa agama ini agama yang sempurna. Sunnah Rasulullah SAW sudah lengkap diajarkan semuanya taraktukum ala mahajitin bayda lailuha kanahariha kata Nabi Alaihi SAW aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang malamnya seperti siangnya la yazighu anha ba'di illa halik tidaklah berpaling daripadanya kecuali dia akan binasa Rasulullah SAW meninggalkan agama itu, meninggalkan ilmu ini dalam keadaan jelas, putih, bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya. kana hariha. Nggak ada alasan untuk berkata ini tidak jelas. Jelas gamblang. Mereka yang berkata tidak jelas karena tidak membaca. Mereka yang menyatakan tidak jelas karena mereka tidak ngaji. Tidak menggali qala Allah qala Rasul tidak menggali agamanya sendiri yang Allah turunkan kepada Nabi Nya Sallallahu Wassalam. Ya jelas bingung dia di persimpangan jalan mana yang benar. Kelompok ini mengaku benar, kelompok itu mengaku benar, kelompok yang salah mengaku benar. Yang namanya Islam adalah sunnah. Ajaran Rasulullah SAW. Kalau bukan ajaran Nabi, bukan Islam. Bukan ajaran Islam. Itu sudah cukup sebagai ilmu. Kata Imam al Barbahari, al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiya islam Yang namanya Islam adalah sunnah, yang namanya sunnah itu adalah Islam. Kau muslimin yang saya hormati. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sunnah saja yang disebut? Bukankah Islam itu sunnah dan juga Quran? Ingat kembali definisinya. Apa itu sunnah? Ajaran Rasulullah SAW. Maka tentunya kalimat ajaran Rasulullah mencakup semua yang diajarkannya. Al-Quran, membaca Al-Quran, menerapkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, itu ajaran Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka termasuk di dalamnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhu Al-Quran." Bahwa akhlak beliau, perangai beliau adalah Al-Quran. Dan tidak ada yang kita ketahui sebagai Al-Quran berjalan kecuali Rasulullah SAW. Tidak Hasan al-Banna, tidak Said Qutb, tidak tokoh-tokoh sufi. Rasulullah SAW yang dikatakan khuluquhul Quran. Perangnya adalah Quran. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kembalilah kepada ajaran agama ini yakni kembalilah kepada ajaran Rasulullah SAW kembalilah pada sunnah Udhulu fisilmi kafah kata Allah ya ayuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan jangan seperti Yahud yu'minuna bi ba'd al-kitab wa yakuruna bi ba'd Jangan seperti haula mengambil sebagian, membuang sebagian yang lain. Jangan seperti mereka-mereka ahlul ahwa. Ambil yang mereka cocok, buang yang mereka nggak cocok. Ini astagfirullah. Itu bukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ajarkan udkhulu fis Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Terima semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innahu la yantiqanil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Jangan ditolak dengan perasaan, jangan ditolak dengan pikiranmu sendiri, jangan ditolak dengan kalimat tapi tapi jangan. Katakan sami'na wa ata'na. Dan begitulah sifat seorang mukmin. Kalau mereka diperintah, kalau mereka disuruh oleh Allah dan Rasulnya, nggak ada kalimat lain illa sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian ayat. Siapa yang ikut Nabi, dia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak ngikut Nabi, dia sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa in tuti'uhu tahtaju." Wa in tuti'uhu tahtaju. Kalau kalian taati dia, kalian terbimbing dengan hidayah. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Domirnya kembali kepada Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, kalian tahtadu. Terbimbing dalam hidayah. Atau dalam ayat lain Allah katakan wattabi'u la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kalian akan terbimbing dalam hidayah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalau kalian ikuti dia, kalian terbimbing dengan hidayah. Sekarang lafadznya ikutilah dia. Niscaya kalian akan terbimbing dan kalimat la'alla bagi Allah maknanya pasti. La'alla bagi Allah maknanya bukan mudah-mudahan, bukan.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 Kata Allah, kalau dia menyelisihi Rasul, yushaqiq, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, mana yushaqiq adalah huwa fi syiqqin wa rasul fi syiqqin akhar. Dia di satu sisi, sedangkan Rasul di sisi lain. Artinya siapa yang mengambil jalan lain selain jalan Rasul, Mimba di mata bayan lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas. Setelah tabayyana, setelah jelas sunnah, setelah jelas huda. Tapi dia milih jalan lain. Ini sudah terancam dengan ancaman berat. Ancamannya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin dan kalau dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu Artinya kalau kalian tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin disebutkan dengan alif lam lil ahad. Orang-orang beriman itu sehingga ditafsirkan para sahabat diantaranya dan yang seperti para sahabat. Kalau kalian tidak mengikuti jalan mereka untuk menerima sunnah Rasulullah dengan sami'na wa ata'na, awas. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nuwallihi matawalla. kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Diancam dengan ancaman dunia dan diancam dengan ancaman akhirat. Paling mengerikan mengerikan di dunia adalah kesesatan dan yang paling mengerikan di akhirat adalah adab jahannam. Ancamannya sangat-sangat berat. Di dunia bentuk-bentuk adab macam-macam. Bisa musibah-musibah bisa kehinaan, kerendahan, kekalahan segala macam. Tapi barakallahu fikum. Yang paling mengerikannya adalah kesesatan. Yang paling mengerikannya adalah bolalah. Sebab kalaupun dia tertimpa musibah yang paling berat pada fisiknya, sakitnya, itu masih kecil dibandingkan dengan kesesatan. Sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jahanam. Apa kesalahannya kok ancamannya berat sekali? Kesalahannya ke rasul. Rasul berjalan di satu jalan, dia pilih jalan lain. Ini Rasulullah menyatakan ini yang bagus. Dia katakan tidak menurut saya yang ini yang bagus. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Oh, menurut saya jangan sampaikan karena ini pahit. Itu namanya isyak. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan. Katakan yang baik pun sungguhnya ada batilnya, yang batil pun sungguhnya uh, ada haknya. Yang jelek ada kebaikannya, yang baik ada kejelekannya. Isyak. Ini bukan kecil, perkara besar. Karena Allah mengancamnya dengan sesuatu yang besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lainnya, "Falyahdhar alladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Falyahdhar. Hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi dia Yukhalifuna an amri yang menyelisih perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ancamannya dalam ayat ini antusibahum fitnah akan tertimpa fitnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah atau beberapa ulama yang lain menyatakan fitnah itu adalah kekufuran, kesyirikan. atau azabun alim. Kalau di dunia tidak tertimpa fitnah, ada azab nanti yaumul qiyamah. Kalau di dunia belum terkena azab, masih ada azab. Jangan dikira kau selamat. Ancaman ini ancaman dunia dan ancaman akhirat. Dan berarti ancamannya sama dengan ayat yang tadi. Diancam dengan fitnah di dunia dan diancam dengan azabun alim di akhirat. Sama. Yang diancam adalah orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi Rasul. yang Kenapa mereka dalam keadaan terancam dengan ancaman-ancaman berat? Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya mengalahkan kemarahannya, kemurkaannya bahwasanya ini untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau nggak diancam mungkin mereka lebih berani lagi dari sekarang. Diancam saja masih banyak yang berani menurut saya, menurut saya, saya pikir, saya rasa ditolak sunnah dengan pikiran dan perasaannya. Dengan hawa nafsunya. Dengan kalimat pokok eh, Atau dengan kalimat yang sejenis dengan itu. Padahal ancamannya begitu keras. Bagaimana kalau tidak diancam? Naudzubillah. Mungkin lebih berani lagi. Mungkin sebagian besar dari kita berani. Karena nggak ada ancaman-ancaman ini. Tapi alhamdulillah. Allah mengancam karena kasih sayang, karena rahmat. Agar kalian jangan berani-berani menyelisihi sunnah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dibayar dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberangkatkan tentara Usama Usama bin Zaid. Hibbu Rasulullah, ibni Hibbi Rasulullah, Belum jauh Rasulullah wafat, mereka kembali. Maka ketika dibayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sah, maka Abu Bakar memerintahkan perintah pertamanya. Jais Usama berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Para sahabat gelisah. Ya Amirul Mukminin. Ini kita dalam negeri begini, dalam negeri begini. Mereka memberikan usul-usul dari pendapat mereka. Sebaiknya kita tunda saja. Sebaiknya jangan begini. Sebaiknya kita jangan selesaikan urusan dalam negeri dulu dan sebagainya. Karena secara hitungan manusia memang kita pun mungkin berpikir seperti itu. Kita dalam negeri kacau mau mengirimkan tentara ke luar negeri. Tapi jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah yang disarikan dari ayat ini. Ini perintah Rasulullah SAW. Dan aku enggak akan membatalkan perintah Rasulullah SAW. Aku in khalaftu amra Rasulullah. Aku kalau menyelisih perintah Rasulullah, aku khawatir. Akhsha an azir. Aku khawatir, aku menyimpang, aku akan sesat. Apa yang dipikirkan secara matematik ditinggalkan. Bukankah, bukankah, bukankah. Ini perintah Rasul. Berangkat. Tidak peduli. Ternyata hikmahnya sangat besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammaduddin dalam kitabnya, nukilan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahi, laula Abu Bakrin Demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar, kalau bukan ada Abu Bakar, diulang-ulang kalimat itu. Sampai beberapa sahabat menyatakan, mah Ya Abu Hurairah. Mah, cukup ya Abu Hurairah, cukup. Kalau bukan Abu Bakar yang memimpin jadi khalifah, mungkin kita nggak demikian keadaannya. Karena setelah diberangkatkan tentara Usama, mereka-mereka yang tadinya sudah mendapatkan mental yang besar, sekarang pimpinan mereka telah mati. Kita akan serang begini-begini. Begitu datang pasukan kaum muslimin, mereka langsung down dan berkata, ternyata meninggalnya pimpinan mereka tidak ngaruh sama sekali. Mereka tetap solid, tetap kokoh. Langsung jatuh mereka semua. Di perjalanan, suku-suku yang memberontak, suku-suku yang murtad, begitu lihat tentara Usama, urung sebagian mereka kembali ke dalam Islam. Tidak jadi murtad. Wallahi kata Abu Hurairah, laula Abu Bakar istukhlif kalau bukan karena Abu Bakar jadi khalifah, wallahi kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah akan begini, akan begini, akan begini. Sampai mereka menyatakan cukup ya Abu Hurairah, cukup. Khawatir berlebihan kepada Abu Bakar. Karena memang merasa bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sangat tegas dalam masalah ini. Abu Bakar tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat beliau tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya ibadah beliau tetapi mengalahkan kalian dengan ma waqara fi qalbih dengan sesuatu yang ada di hatinya ma waqara fi qalbih apa yang mantap di hatinya ini perintah Rasulullah SAW dan tidak jauh dari ingatan kita kisah yang mirip seperti itu ketika Rasulullah SAW berangkat dengan kaum muslimin untuk umrah atau haji ketika itu. Dan Rasulullah SAW sudah bermimpi dan disampaikan mimpinya. Aku bermimpi. Kita masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman tenteram. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. La takhafun. Dalam keadaan tidak takut apapun. Maka berangkat semua. Ternyata sampai sana dihalangi oleh Quraisy. Bayangkan ujian kaum muslimin. Sudah diberitakan bahwa akan masuk dengan aman tenteram, Diberitakan bahwa kalian akan masuk dalam keadaan mencukur rambut kalian, dalam keadaan kalian memendekkan rambut kalian dan mengundur rambut kalian. La takhafun, dalam keadaan tidak takut apapun. Ternyata sampai sana dihalangi. Terjadi dialog di Hudaybiyah. Dan di antara keputusannya kalian pulang. Gelisah para sahabat. Pulang. Katanya kita akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Ujian ini berat. Mau ditentang ini ucapan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mensujuinya. Suju. Sebagian mereka menyatakan ya Rasulullah. Untuk apa hadihi dunia? Untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita ngalah? Kita pasukan yang siap tempur. Kita nggak akan mundur. Kita siap. Kita rijal. Rasulullah SAW sudah mensetujuinya. Mau apa? Mau menentang Nabi? Menentang sunnah? Mau menentang Rasul? Itu bukan sifat seorang muslim, mukmin. Maka mereka hanya menahan dirinya dan berpikir kenapa? Kenapa? Tapi mereka nggak berani mengucapkan pada Rasulullah. Mereka mengucapkannya kepada siapa? Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Kenapa? Kehinaan. Bukankah Rasulullah SAW sudah beritakan pada kita bahwa kita akan masuk dengan aman? Jawaban Abu Bakar sebelum menjawab diberi pondasi. Antum tu'minun biannahu Rasulullah atau kama qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kalian percaya? Apakah kalian beriman bahwa dia Rasul? Tentu kami percaya. Kalau begitu, aku pun percaya kalau dia Rasul. Kalau kalian beriman bahwa beliau Rasulullah, maka ucapan Rasulullah tidak mungkin dusta. Pasti kita akan masuk. Pasti kita akan masuk dengan aman. Tapi saya tanya pada kalian, apakah Rasulullah berkata tahun ini? Baru mereka tersadar. Iya, Gak ada yang bilang tahun ini. Karena lihat. Kebenarannya pasti benar, tapi apakah Nabi menyatakan tahun ini akan masuk? Tidak. Baru mereka puas. Sebagian mereka baru bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa demikian? Dijawab kata Rasulullah, apakah kalian percaya kalau aku Rasulullah? Kami beriman bahwa engkau Rasulullah. Kalau begitu, pasti kita akan masuk. Apakah aku berkata bahwa masuknya tahun ini? Tidak ya Rasulullah, kalau begitu pasti kita akan masuk. siapa? Yang pertama mengingatkan mereka, kau muslim yang sahabat. Dari keimanan Abu Bakar, berkata, pasti Rasulullah SAW benar. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Kalau kita akan masuk Masjidil Haram dengan aman, maka pasti kita akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Baik, saya tanya pada kalian. Bagaimana kalau mereka maksa masuk? Apakah haji dengan aman? Tidak dengan aman. Kalau memaksa masuk, walaupun menang, begitu tahu dan sebagainya, khawatir dari gunung-gunung sekitar Mekah, akan mereka serang dengan panah mereka dan tombak mereka. Akan ada rasa takut. Tidak seperti yang diberitakan dalam mimpi Rasulullah SAW. La takhafun. Tapi subhanallah tahun berikutnya diberi waktu tiga hari. Mereka masuk. Dengan aman, tenteram. Tidak ada takut apapun. Karena sudah ada perjanjian. Dalam keadaan mereka sudah mengakuinya. Sehingga mereka meminggir ke bukit-bukit Sedangkan kaum muslimin haji dengan tenang, tenteram, muhalliqina ruhusakum muqassirin la takhafun. Masya Allah. Musyrikin melihat bagaimana kaum muslimin bertawaf sa'i bersama-sama indah kalau ditentang kemudian dengan pikiran kita bahwa ini paling benar kalau kita ini ngalah kita kan hina kita harus lawan supaya kita mulia terbalik itu bukan keindahan. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi ketakutan, akan terjadi perkara-perkara yang tidak diharapkan. Dan apa yang terjadi nantinya bukan seperti yang dimimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sunnah eh, semua akan jadi indah. muslim yang Abu Abdullah Al Hakim rahimahullah mengatakan tentang ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah. Bagaimana keadaan mereka? Kalau ya. rahimahullah, kaumun salaku mahajjat salihin. Mereka adalah kaum-kaum yang menjalani jalannya orang-orang saleh. Wattaba'u athar salaf min al-madi. Ahli sunnah adalah orang-orang yang mengikuti jejak-jejak salaf yang terdahulu wa ahlal bid'ah wal mukhalifin bis sunan sunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa alihi yaitu orang-orang yang meruntuhkan bid'ah dan ahlul bid'ah yang menyelisihi dengan sunnah sunnah ya. meruntuhkan mereka dengan sunnah sunnah Rasulullah SAW sunnati ghamirah maka akal-akal mereka dipenuhi dengan kelezatan dengan sunnah dengan sunnah itu akalnya suka senang merasa lezat dengan sunnah wa qulubuhum birrida fil ahwali amirah hati-hati mereka diramaikan dipenuhi dengan keriuhan kepada sunnah. Jangan ada rasa berat. Harus ridho dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu ahlu sunnah. Kalau nggak begini, ya bukan ahlu sunnah. Diberi sunnah nggak suka. Masa begini, masa begitu ini. Hada hadisun min hadis Rasulullah. Ya tapi kenapa saya ini rasanya nggak suka dengan yang seperti ini. Bagaimana nggak suka? Ini hadis sahih, Akhirnya bukhari wa Muslim washabul sunan wa masani. Ya, bukan begitu tapi saya ini merasa gimana? Hatinya dipenuhi ketidaksukaan dengan sunnah. Ya bukan ahlu sunnah. Kata Imam Hakim rahimahullah, yang namanya ahlu sunnah qulubuhum birrida Bil ahwali amirah. Dia ridho dengan keadaan-keadaan apapun yang dia dapati dalam berpegang dengan sunnah. Dia ridho. Ketika dia berpegang dengan sunnah, akibatnya saya harus begini, akibatnya saya harus begitu, akibatnya saya dipecat, akibatnya saya keluar, saya dikucilkan, saya dijauhi. Ahwal kulliha. Keadaan apapun yang kita dapati, kita hadapi ketika berpegang dengan sunnah, harus diridhoi. Jangan mengeluh dan berkata ini gara-gara sunnah. Jangan. Jangan salahkan sunnah. Ta'allumus sunan sururuhum. Mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka. Kebahagiaan ahli sunnah. Wa majalisul ilmi humuruhum. Dan majelis-majelis ilmu itu tempat mereka. Yang paling mereka sukai. Hobi mereka. Wa ahlu sunnah qatibatan ikhwanuhum dan ahli sunnah seluruhnya itu saudara dia ikhwan dia adapun ahlul ilhad wal bidah bi asriha a'da'uhum sedangkan golongan-golongan yang sesat menyimpang seluruhnya dalam bentuk apapun penyimpangannya a'da'uhum itu adalah musuh-musuhnya ini gambaran ahlus sunnah yang digambarkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah dalam buku Ma'rifatul Ulumil Hadis melalui kitab Dorotul Al-Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah. kaum muslimin Maka perkara-perkara sunnah ini adalah perkara yang harus kita pegang kuat-kuat. Yang kita yakin pasti sempurna, pasti baik, pasti akan membawa pada hikmah tidak ada sunnah yang bertanggung dengan hikmah. Kalau sudah terbukti bahwa hadis itu sahih, benar-benar ucapan Rasulullah SAW pasti memenuhi hikmah. Ya. Khonibilina azakullakum muslim yang saya Dikatakan oleh Ibrahim An-Nukhai rahimahullah. Kanu idza atau ar-rajul ya'khuduna anhu al-ilm nadaru. Mereka kata Ibrahim An-Nukhai rahimahullah kalau mereka mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, nazar, mereka melihat kepada salatnya. Wa ila sunani dan melihat pula sunnah-sunnahnya. Melihat perkara-perkaranya yang ada pada dia. Wa ila hayatihi dan kepada bentuknya, tampilannya, perangainya, pakaiannya. Summa ya'khuduna anhu baru kemudian mengambilnya. Dilihat sunnahnya, eh, dilihat sholatnya di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Dilihat hayahnya, penampilannya, perangainya di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Dilihat semuanya. Apakah dia menghidupkan sunnah pada dirinya atau tidak? Kalau ternyata tidak, maka dia tidak mengambil ilmu daripadanya. Kalau sudah terbukti terlihat di atas sunnah, pakainya pakaian sunnah, perangannya perangnya sunnah, akhlaknya akhlak ahlu sunnah atau akhlak sunnah, sholatnya di atas sunnah, baru diambil ilmu daripada Demikian kata Ibrahim an rahimahullah. Demikian pula Abu Aliyah rahimahullah dinukil dalam Sunan Ad-Darimi menyatakan kunna na'ti rajul lina'khudha anhu idza shalla kami ketika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu kami tunggu sampai dia salat fa in ahsanaha jalasna ilaihi kalau ternyata dia mengerjakannya dengan bagus sesuai dengan sunnah maka dia duduk bersamanya mengambil ilmunya wa qulna dan kami katakan huwa li ahsan dia untuk perkara lainnya akan lebih baik lagi kalau sholatnya sudah baik. Wa in asa'aha kumna anhu. Kalau ternyata jelek sholatnya, tidak di atas sunnah, maka kami pun pergi. Kumna anhu. Wa qulna. Dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa. Kami katakan, sungguh dia pada yang selain sholat lebih jelek lagi. Kalau sholatnya aja jelek, tidak di atas sunnah. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin yang sangat hormati. Demikian pula ucapan-ucapan lain dari para ulama seperti ucapan bin Nun al-Nusri rahimahullah dalam risalah al-Qusyairiyah. Dia berkata min alamati muhibbur rasul. Di antara tanda-tanda kecintaan kepada Rasul. Mutaba'atu habibillah. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri-ciri kecintaan kepada Allah juga mengikuti Rasulullah SAW. Qala alamatul muhib lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillah. Bahwa ciri seorang yang mencintai Allah adalah mengikuti kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Rasulullah SAW. Fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi Wasunanihi. Kalau dia cinta pada Allah, pasti dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Wahada hak tentunya ini adalah sebuah kebenaran. Ucapan beliau diambil dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Katakan wahai Rasul, wahai Nabi, kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Dan dirincikan di sini oleh Thinnun al-Misri, maksudnya mengikuti Rasulullah pada semuanya, pada akhlaknya, pada perbuatannya, pada perintah-perintahnya, pada sunnah-sunnahnya, pada amalan-amalan ibadahnya semua. Jangan hanya pada satu sisi saja. Dan kemudian menyelisihnya pada sisi lain. Tidak demikian maknanya. Maknanya fattabi'uni Ikutilah aku adalah ikutilah beliau oleh salatu wassalam fi akhlaqihi wa fi af'alihi wa fi awamirihi wa fi sunanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Fakana alamatu hubbihi iyyahu ittiba'u sunnah Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda seseorang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Hasan al masri langsung menyatakan dengan kalimat sunnah. Dan para ulama <laughs> berbicara sebagai tafsir dari ucapan Allah Taala tadi. Ikutilah aku, ikutilah Rasul. Apa makna ikuti Rasul? Ikuti sunnah. Maka dikatakan, karena alamatu hubbihi iya, maka tanda seorang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Abu Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Qala fattabi'uhu. Beliau berkata, makna fattabi'uhu ini nukilan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Mana ikutilah dia ay alal birri والتقوى wa tawadu' النفس. dhallatan nafs. Maknanya ikuti Rasul, ikuti Rasul dalam albir, dalam ketakwaan, dalam tawadhu', tidak sombong. Dan dalam dillat nafs, dalam merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah. Tentunya asbab nuzul dari ayat ini adalah ucapan musyrikin yang mengaku cinta kepada Allah. Kami cinta pada Allah, kami cinta pada Allah. Bahkan mereka berkata, mana "Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami nggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cintanya kepada Allah. Maka dijawab, kalau kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum Allah, fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikuti aku. Itu bukti kalau kalian cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Beberapa kelompok-kelompok sesat dari kalangan sufi mengaku cinta pada Allah taala. Bahkan mereka memupuk cintanya dengan sekian banyak cara. Sayangnya cara-cara bid'ah memupuk cintanya pada Allah dengan berbagai macam latihan-latihan. Mereka katakan dengan riyadhah. Berzikir dengan sekian banyak bentuk-bentuk zikir dan diucapkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diajarkan tentunya dalam sunnah Nabi. Bahkan mereka punya cara ibadah yang mereka namakan dengan semedi seperti di Hindu dan Buddha. Hanya saja mereka namakan dengan nama lain. Mereka namakan tirakat. Yasammunahu bighairi ismih. Mereka namakan dengan nama lain. Mereka punya acara segala macam bahkan mereka tidak salat berjamaah. Karena terus dia tirakatan di tempatnya tidak boleh meningkatkan tempatnya selama 40 hari 40 malam atau lebih dari itu. Sebagian mereka melakukan rahbaniyah. Ibtada'uha maka tabnaha alaihim. Rahbaniyah yang mereka adakan secara bid'ah yang kami tidak wajibkan atas mereka kata Allah. Rahbaniyah itu seperti pendeta, kebiarawanan atau kependetaan. Karena katanya dalam rangka cinta. Maka ayat ini perlu kita sampaikan kepada mereka In kuntum Allah, fattabi'ur rasul. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, jadilah engkau seperti Rasulullah SAW. Ikuti beliau, teladani beliau, jalani apa yang dijalankan oleh beliau. Karena Nabi adalah Habibullah, Khalilullah. Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekedar Habibullah, lebih tinggi dari itu. Khalilullah. Karena al-khullah kata para ulama lebih tinggi daripada mahabbah. Khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Sedangkan Rasulullah SAW khalilullah. Kenapa nggak ikuti Rasul? Adapun dengan cara-cara bid'ah kalian, kalian bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala <clears throat> Dikatakan oleh Abu Darda rahimahullah radhiyallahu taala anhu makna fattabi'uhu ikutilah dia adalah ikuti dalam ketakwaan, kebaikan-kebaikan, tawadhu, zillatun nafs dan seterusnya. Qul inna a'azakumullah kaum muslimin sarmati. <clears throat> Perkara sunnah adalah perkara yang sungguh akan membawa kepada keselamatan. Selamat dunia dari azab Allah. Dan selamat di akhirat dari azab Allah. Selamat dari kesesatan dan selamat dari azab. Demikian pula sunnah akan menjadi hisnun hasir. Akan menjadi benteng yang kokoh. Benteng yang kuat. Yang akan menjaga seseorang dari penyimpangan-penyimpangan. Agama ini seakan-akan kalau kita gambarkan seperti satu kesatuan yang lengkap, tertutup semua celah-celahnya dengan ajaran yang sempurna. Maka kalau ada sunnah-sunnah yang tidak dihidupkan, satu saja, maka berarti agamamu memiliki celah. Dan celah itulah yang bisa dimasuki oleh kebidahan. Apalagi kalau dua. Apalagi kalau tiga. Apalagi kalau sekian banyak sunnah-sunnah kita tidak hidupkan. Sekian banyak sunnah kita tinggalkan. Maka na'udzubillah benteng kita sangat rapuh. Karena banyak celah-celahnya, banyak lubang-lubangnya. Maka akan banyak bid'ah yang masuk bisa jadi tidak terasa. Akan mudah syubhat masuk ke dalam diri kita. Datang syubhat, Kayaknya benar ditelan. Datang subhat kedua, ini juga kayaknya bagus ditelan lagi. Datang subhat ketiga, ini juga sepertinya tidak jelek diterima lagi. Adapun kalau hidup seluruh sunnah-sunnah atau hampir seluruhnya sunnah-sunnah, maka niscaya benteng kita kokoh kuat dan kemudian ketika syubhat masuk, kita akan katakan ada yang lebih baik dari itu. Mana hadis? Kalau Rasulullah SAW kata kata. Ini ada begini-begini, ini kan bagus. Menurut kita ini dan ada yang lebih bagus dari itu. Apa? Sunnah Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Masuk dari mana? Ini perlu begini. Sudah ada yang lebih baik. Ajaran Rasulullah SAW. Tapi kita perlu ada acara eh, penutupan khataman. Ada. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk berdoa. Rasulullah SAW ketika selesai dibacakan atau ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan hasbuk hasbuk kemudian menangis dan berdoa. Sunnahnya berdoa. Selesai. Nggak ada acara-acara khusus. Loh, tapi kan kita perlu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah yang lengkap. Nggak ada celah sedikit pun. Tapi kan kita perlu perayaan. Alhamdulillah, ada perayaan yang lebih baik dari semua perayaan itu. Idul Adha, Idul Fitri. apalagi ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala Seorang Yahudi berkata, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam agamamu yang kalau itu turun pada kami masyarakat Yahud, kami akan jadikan hari itu hari besar. Kami akan jadikan hari itu hari raya yang besar." Ayat apa itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan kami sempurnakan nikmatku atas kalian dan kami ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah. Aku tahu kapan turunnya ayat itu dan di mana turunnya ayat itu. Di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak perlu pakai bikin perayaan baru karena itu sudah hari besar dan kita rayakan pada hari Ahad, pada hari tanggal 10-nya. Tanggal 9 kita berpuasa, hari Arafah dan kemudian tanggal 10-nya kita merayakannya. Cukup. Alhamdulillah. Kami tahu kapan itu. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Muslimin yang Mereka seperti itu berfikirnya Yahud kalau ini kayaknya bagus bikin perayaan, ini juga harus dibikin perayaan. Kalau yang ini juga itu pikiran mereka. Adapun agama Allah ini tidak perlu kita berpikir sendiri nyari mana yang perlu dirayakan. Nggak perlu karena sudah dipilihkan oleh Allah hari raya. Sudah dipilihkan oleh Rasulullah diajarkan Idul Adha dan Idul Fitri. Dan itu hari besar kalau mau dihitung perkara-perkara yang perlu dirayakan, mungkin hampir setiap hari kita perayaan. Karena masih banyak lagi perkara-perkara besar. Kemenangan perang Badar juga besar, perlu dirayakan. Kemenangan perang Uhud juga perlu dirayakan. waktu Mekah apalagi perlu dirayakan. Sekian banyak hari raya. Alhamdulillah, ada perayaan yang lebih sempurna yaitu Idul Adha dan Idul Fitri dan itu cukup. Kau muslimin yang saya hormati. Masalah as-sunnah adalah perkara yang sesungguhnya bentuk bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan intuti'uhu tahtadu atau menyatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun atau Allah katakan qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni atau Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan sekian banyak yang lainnya maka ini barakallahu fikum lebih penting perkara sunnah ini lebih penting daripada segala macam kenikmatan-kenikmatan dunia yang manapun kebutuhan kita kepada ilmu sunnah lebih besar dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kita kurang makan, kurang minum, sakit. Dan yang sakit badan kita. Agama kita tetap baik. Apalagi kalau kita sabar dengan kelaparan itu. Sabar dengan kehausan itu. Malah dapat pahala. Tetapi kalau kurang ilmu sunnah, alias jahil, maka kita rawan untuk terkena penyakit-penyakit hati. Bukan penyakit-penyakit jasmani, penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit agama, syubuhat, penyimpangan-penyimpangan, dan sekian banyak orang yang mengaku ahli sunnah tidak berapa lama teracuni dengan syubuhat menyimpang dia. Dan bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Yang kita saksikan selama hidup kita saja sudah berapa? Apalagi yang dicatat dalam sejarah. Lebih banyak lagi. Orang-orang yang tadinya ahli sunnah. Tiba-tiba berubah jadi ahli bid'ah. Wabalalah. Menjadi khawarij. Menjadi kadzab. Menjadi syi'i rafidhi. Menjadi hizbi muhtariq. Berapa banyak? Banyak. Apa diantaranya penyebabnya? Syubhat masuk kepada dia. Dia tidak merasa kalau itu syubhat. Yang parahnya ketika diberitahu, dia tidak mau tahu. Tidak bisa. Menurut saya ini baik. Itu kamu memang terlalu keras, terlalu ekstrim. Ditolak. Fatwa ulama ditolak. Kibar ulama berbicara ditolak. Pokoknya dia sudah yakin bahwa ini benar. Padahal itu syubhat. Ini khonidin azakumullah. Perkara yang menyedihkan. Sehingga jangan abaikan itu. Kalau kita kurang makan, kurang minum, saya yakin Kalian akan pontang-panting untuk cari makan. Yakin. Ya Pak ya? Pasti akan mati-matian. Kalau tidak berusaha, istrinya di belakang marah-marah. Kamu ini duduk terus, tidur terus, cari makan. Ini anak-anak kelaparan. Tapi ketika kurang ilmu, kurang agama, kurang pengetahuan, tidak ada yang negur. Istri di belakang juga tidak bicara apa-apa. Bahkan ketika mau berangkat ngaji, ditegur. Ngapain? Ngaji lagi. Emang saya, kami ini harus dikasih makan ngaji apa? Mau dikasih makan apa? Anak-anak ini. Mau dikasih makan kalau Allah, kalau Rasul? Jawab, iya. Iya. Jawab iya. Kami akan kasih makan dia ghidaul qulub. Ghidaul qulub. Gizinya hati. Yaitu ilmu. Dengan ilmu, kalau lapar bisa sabar, kalau kenyang bisa syukur. Dengan ilmu, kalau haus bisa sabar, kalau dia arwah bisa syukur. <laughs> Arwah itu kenyang air sudah cukup. <laughs> Kalau dia punya ilmu, keadaan apapun dia tetap sabar dan syukur. <laughs> Tetapi kalau tidak punya ilmu di naudzubillah atau kurang atau naudzubillah kurang iman, akan niscaya segala perkaranya jelek Dikasih kurang mengeluh, stres, dikasih lebih juga sama.